yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat pada hari itu dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian. Kalau ya Nabi Allah au minhum qala bal minkum. Katanya para sahabat dari mereka ya Rasulullah belum mengatakan tidak 50 orang dari kalangan kalian. Dikuatkan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah dari sahabat Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa inna min waraikum ayyama as-sabru fihinna mithlu al-qabdi 'ala al-jamr lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari, masa-masa, zaman bersabar, tabah, tegar di atas sunnah pada hari-hari itu seperti menggenggam bara api. Seseorang yang beramal dengan sunnah pada hari-hari itu dia mendapatkan seperti pahala 50 orang laki laki-laki yang beramal seperti amal kalian. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan qila ya Rasulullah ajru khamsina minna aw minhum qala bal ajru khamsina minkum ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dia mendapatkan pahala 50 orang dari kami atau dari mereka sendiri Beliau mengatakan bahkan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian. Ini hadis memiliki banyak sanat dan juga memiliki banyak syawahid penguat-penguat dari sahabat-sahabat yang lainnya sehingga dihukumi oleh para ulama minimalnya hasan li ghairi atau dia sahihun li ghairihi. Hadis ini kalau tidak menjelaskan kepada kita berita Rasulullah SAW berkaitan dengan akhir zaman nanti. Masa-masa akhir umat ini yang bakal menimpa umat ini. Beliau memberitakan di akhir zaman nanti ada ayyamus sabr. Hari-hari di mana seorang muslim dituntut untuk bersabar lebih daripada hari-hari yang lainnya lagi. Hari-hari itu adalah hari-hari ghurbatul islami wa sunnah. Hari-hari terasingnya Islam, terasingnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama ketika menjabarkan mensyarah riwayat ini. Hadhil ayyam hari-hari kesabaran tadi barakallahu fikum itu bisa terjadi pada sebagian pihak tanpa sebagian yang lain. Tergantung kondisi Islam dan sunnah pada era dia hidup dan pada tempat dia hidup. Bisa jadi barakallahu fikum bagi seseorang muslim, seseorang sunni di zaman dia hidup, di tempat dia hidup, dia sudah mengalami ayam sabar, hari-hari kesabaran. Sebab di tempat dia dituntut untuk lebih tabah, lebih tegar, lebih sabar, lebih istiqamah di dalam mengamalkan sunnah di masyarakatnya. Kondisi dia seperti yang dikhabarkannya eh, dihabarkan Rasulullah SAW kal qabdi al jamr seperti menggenggam Sementara bagi yang lainnya belum. Dikarenakan barakallahu fikum di zaman dia hidup, di tempat dia hidup, sunnah wahirah, sunnah Rasul tampak tersebar di tengah-tengah masyarakat dengan mudah dia ilmui, dengan mudah dia amalkan, dengan mudah dia dakwahkan sehingga belum mengalami ayam sabr. Sehingga Eh, takunu fi zamanin duna zaman wa fi makanin duna makan wa fi syakhsin duna akhar ada di sebuah tempat bukan tempat yang lain ada di sebuah masa ada uh, bukan di masa yang lain tempat bukan tempat yang lain seseorang bukan orang yang lain tergantung keadaannya masing-masing eranya masing-masing dan orangnya masing-masing sehingga ayat musabar ini barakallahu fikum sudah ada Secara ayamnya, secara hari-harinya sudah ada. Dirasakan semenjak zaman dahulu kala. Bahkan harus bagian salaf. Di eranya tabi'in. Bahkan atur tabi'in. Mereka sudah merasakan di sebagian tempat, di sebagian waktu. Merasakan yang namanya ayamus sabar. Hari-hari kesabaran. Barakallah. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Lebih banyak lebih banyak mengalami ayyamus sabar. Lebih banyak tempat sudah mengalami ayyamus sabar. Lebih banyak pihak mengalami yang namanya ayyamus sabar. Hari-hari kesabaran. Dikatakan ayyamus sabar, dikarenakan hurbatul Islam wa sunnah, asingnya Islam dan sunnah. Asingnya Islam di tengah-tengah agama-agama yang lain. Asingnya sunnah di tengah-tengah kaum muslimin bahkan asingnya sunnah di tengah-tengah ahlu sunnah yang mengaku sebagai sebagai ahlu sunnah sehingga seseorang yang mengilmui sunnah ketika itu yang mengamalkan sunnah ketika itu yang menghidupkan sunnah ketika itu betul-betul mengalami gangguan mengalami ujian mengalami uh, uh, rintangan hadangan bahkan mungkin siksaan dan segala macamnya yang mengharuskan dia lebih bersabar, lebih tabah barakallahu fikum. Ini sudah terjadi. Sehingga apa yang dikhabarkan Nabi kita Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam termasuk min alamatin nubuwah, termasuk tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wasallam. Waqa'a kama akhbar. Terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Dan ayamu sober ini barakallahu fikum di akhir zaman nanti menjelang kiamat akan terjadi secara merata. Akan terjadi secara merata hampir di semua zaman, hampir di semua tempat, hampir eh, dialami oleh semua pihak dari kalangan muslimin terutama ahlu sunnah. Itu nanti di akhir zaman nanti. Ayamu sabr yang merata pada hari itu masa-masa di mana seorang muslim dianjurkan untuk melakukan uzlatun kamilah masa pengasingan diri, masa uzlah yang total. Tidak lagi bergaul dengan masyarakatnya, tidak lagi membaur dengan masyarakatnya, tetapi dia lari membawa agamanya, menyelamatkan agamanya ke tempat-tempat yang selamat. Yang ini ayamu sober yang totalitas. Pada masa itu disyariatkan uzlatun kamilah, pengasingan diri yang juga secara totalitas. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yushiku yushiku ayyakuna khairu malim ri'in muslim ghanaman yatba'u bihi sya'af al-jibal yafirru bidinihi minal fitan Hampir-hampir terjadi kata Rasul sallallahu alaihi Hampir-hampir terjadi. Suatu zaman, suatu masa di mana pada masa itu sebaik-baik harta yang dimiliki seorang muslim kambing-kambing yang dia tuntun dia men men menyisiri atau menelusuri lereng-lereng gunung dia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah yang ada itu kata para ulama masa-masa uzlatun tamah, pengasingan diri yang total. Di masa itu ayyamus sober hari-hari kesabaran yang disebutkan dalam riwayat ini itu juga merata di semua zaman, di semua tempat, dialami semua kaum muslimin, semua harus sunnah. Kala itu. Itu masa-masa yang luar biasa perjuangannya. Barakallahu fikum itu di akhir-akhir era At-Taifah Al-Mansurah Barakallahu fikum Dalam riwayat ini Khamdina azakumullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang kondisi ayam sabr. Kondisi hari-hari di mana pada hari-hari itu dituntut untuk lebih banyak sabar dan istiqamah, sabat ala sunnah. Beliau menyatakan As-sabru fihinna mislul qabdi al jamr. Sabar, tabah, istiqamah di atas sunnah pada hari-hari itu diumpamakan, dimisalkan seperti menggenggam bara api. Al-qabd al-jamr menggenggam bara api. Itu penggambaran barakallahu fikum suatu kondisi di mana seorang muslim, seorang sunni betul-betul diuji keimanannya, diuji akidah manhajnya, diuji isi komah dia di atas sunnah, mengamalkan sunnah, mengilmui sunnah, sabar di atas sunnah, memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Yang namanya bara api yang menganga dengan api ketika antum pegang antum genggam itu rasanya sangat panas. Rasanya sangat sakit dan menyakitkan. Artinya seseorang yang tabah di atas sunnah, sabar di atas sunnah kali itu betul-betul mengalami gangguan, mengalami rintangan, siksaan, perkara-perkara yang menyakitkan. Ketika dia mengamalkan sunnah atau sabar di atas sunnah tadi. Tidak semulus semudah yang dia bayangkan. Membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan. Sehingga warakallahu fikum yang istiqomah adalah orang-orang yang betul-betul jujur mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah yang betul-betul jujur dalam tamasuk di sunnah. Kalau tidak akan lepas. Baru merasakan sedikit gangguan, baru mau mencengkram bara apinya. Panas dilepaskan sama dia. Terpelanting. Terpelanting dia dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melepaskan sunnah dikarenakan tidak kuat dengan gangguannya, tidak kuat dengan perjuangan dan pengorbanannya, lepas. Dan memang pada masa-masa itu, Ikhwanuddin Azakumullah, banyak sekali orang-orang yang berguguran, yang terpelanting dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pihak yang menjadi korban-korban fitnah pada masa itu. para fiik. Yang betul-betul jujur dia akan mampu untuk menggenggam para api tadi. Tapi konsekuensinya sangat jelas. Sangat panas, sangat menyakitkan, membutuhkan ketabahan, ketabaran, kesabaran, keistiqomahan, kejujuran, keikhlasan dalam memegangnya. Tapi para fikum yang namanya orang menggambar api dia pegang walaupun sakit, walaupun nyeri, walaupun panas. Tapi ketika dia bertahan tabah, tegar, semakin dia genggam, semakin dia genggam, semakin dia kuat, rasa sakitnya akan hilang. Rasa perihnya akan hilang. Dia sudah terbiasa dengan gangguan, terbiasa dengan cobaan, terbiasa dengan rintangan, terbiasa dengan pengorbanan dan perjuangan semakin dia pegang kuat, semakin kuat, semakin kuat, hilang rasa sakitnya. Di awal saja dia merasakan penderitaan, tapi di akhirnya dia merasakan kekuatan. Pernah nyoba pegang bara api? Hah? Belum pernah ya? Nah, Maifah. Ya, kita belum pernah megang bara api. Tapi itulah yang disampaikan oleh ahlinya bagi orang-orang yang mau tidak mau harus memegang para api. Ketika semakin dia pegang, semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin ringan, ringan, ringan nggak ada rasanya. Padahal ini api yang dia pegang, tapi nggak ada rasanya. Seperti orang yang dicambuk. Cambukan pertama, nyerinya, perihnya luar biasa. Jamu yang kedua kalinya. Semakin nyeri, semakin sakit, semakin perih. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Sudah pati rasa bahasanya. Gitu bahasanya. Mat, pati rasa gitu ya. Artinya sudah tidak ada lagi rasanya. Cambuk sudah nggak ada lagi rasanya. Badan dia sudah merasakan dah pati rasa sudah. Nah, dia dia masih kayak orang nggak ada rasanya sama sekali ketika dia harus bersabar tabah dengan campuran tadi sama juga dengan dengan para api tadi awalnya panas perih sakit terus dia pegang terus dia pegang lama-lama akan hilang rasa sakit ini penggambaran para fikum bahwasanya orang-orang yang mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, tamasuk berpegang teguh dengan sunnah pasti akan menghadapi rintangan, cobaan, fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubuhat, itu pasti. Ini ujian barakallahu fikum fungsinya eh, fungsinya adalah at-tamhis. Fungsinya untuk nyeleksi. Menyaring siapa di antara mereka yang jujur di atas sunnah Siapa pula di antara mereka yang dusta di atas sunnah secara alami akan tersaring. Allah mengatakan dalam firman-Nya disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama dan yang kedua dan setelahnya Allah menyatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'laman Allahu alladhina sadaqu wa la al-kadhibin. Alif lam Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan amanah kami beriman lalu tidak diuji, tidak diberi fitnah. Sungguh kata Allah, kami telah memberi fitnah, telah menguji umat-umat sebelum mereka. Dan sungguh Allah pun tahu Siapa di antara mereka yang jujur, siapa pula di antara mereka yang dusta. Ini maknanya tamhis, penyaringan. Siapa di antara kita, di antara mereka, di antara kalian yang jujur dalam tamasuk sunnah dengan yang tidak. Orang yang jujur akan semakin kuat memeganginya Orang yang dusta akan melepaskannya. Di awal kali mendapatkan yang namanya cobaan dan ujian. Atau dia berusaha untuk kuat. Lama-lama dia nggak kuat. Terpelanting di tengah jalan. Ini orang-orang yang gazibun. Orang-orang yang dusta dalam tamasuk sunnah. Dan ini ya sifatnya alami. Tidak mungkin direkayasa. Semuanya serba alami akan terlihat nanti dengan yang namanya hitnah-hitnah, dengan yang namanya ujian-ujian, dengan yang namanya bala-bala, akan nampak nantinya as-sadiqun wal kadhibun. Maka dalam hadis ini barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan kita menghasung kita supaya kita termasuk golongan orang-orang yang tabah, orang-orang yang tegar, yang isi istiqomah di dalam mengembara api tadi. Jangan sampai dilepas. Pegang semakin kuat, semakin kuat, semakin kencang kamu pegang. Jangan dilepas. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita gembira kepada orang-orang yang betul-betul tamasuk bis sunnah berpegang teguh dengan sunnah dengan sabarnya walaupun banyak godaan, gangguan dan, dan, dan rintangan. Beliau menyebutkan di sini pahalanya barakallahu fikum. Pahala orang yang tamasuk bis sunnah. Pahala orang yang sabar di atas sunnah. Pahala orang yang al-amil yang mengamalkan sunnah padanya. Hadis yang saya bacakan tadi dengan tiga lafaz. Yang pertama, lafaz mutamassik lil mutamassiki fihinna Lafaz yang kedua as-sabru fihinna. Lafaz yang ketiga al-amil fihinna. Semuanya sama. Pahala orang-orang yang tamassuk bis sunnah berpegang teguh dengan sunnah pada hari-hari itu. Pahala orang yang sabar tas, eh, tegar istiqomah di atas sunnah pada hari-hari itu. Pahala orang yang mengilmui dan mengamalkan sunnah pada hari-hari itu. Mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Ditegaskan oleh para sahabat 50 dari kami sahabat atau dari mereka ya Rasulullah. Belum menegaskan dari kalian 50 orang dari kalian dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu menggambarkan pahala yang begitu besar yang tidak mungkin tergambarkan. Ekonomi azakumullah dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang keutamaan sahabat dibandingkan dengan umat setelahnya. Hadis yang sangat masyhur di kalangan tulabul ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi." Kalian jangan mencela sahabatku Fawalladhi nafsi biyadih. Sungguh demi zat yang jiwaku di tangannya. Sungguh demi Allah. Lau lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahada. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, ma balagha mudda hadhim, wala nasifa. Tidak akan mampu, tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat yang satu mut atau setengah mut. Satu mut sepenuh dua telapak tangan orang dewasa, setengah mut satu telapak tangan orang dewasa. Sahabat infak satu mut, setengah mut, antum infak satu gunung Uhud emas. Infaknya antum tidak bisa mengalahkan para sahabat. Artinya antum beramal dengan amal apapun, sebesar apapun, senilai apapun, itu tidak ada sekukunya sahabat. Itu hukum, itu hukum asal. Hukum asal menggambarkan betapa mulianya para sahabat, betapa amalnya mereka tidak mungkin ditandingi oleh siapapun dari umat setelah mereka. Itu pada umumnya, itu hukum asalnya. Namun barakallahu fikum pada ayamu sabr pada hari-hari kesabaran Seseorang yang tamasuk di sunnah, yang sabar di atas sunnah, yang mengamalkan sunnah dengan kejujuran, dengan keikhlasan, bisa mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Itu nggak terbayang ya kan. Sangat banyak dapat pahala satu orang sahabat saja. Luar biasa. Apalagi 50-nya. Sangat besar. Tidak terbayangkan para kualikum. Dijelaskan oleh para ulama, kitab yang paling bagus yang menjabarkan riwayat ini adalah kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Barakallahu. itu. Disebutkan oleh para ulama, mereka mendapatkan pahala yang sebesar itu dikarenakan ujiannya pun juga sangat besar. Juga sangat Barakallahu fikum. Ujiannya dua kali lipat. Dua kali lipat. Kalau di zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di awal-awal Islam mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang muslimin mereka terasingkan menjadi orang yang gharib yang huruba di tengah-tengah orang-orang musyrikin di tengah-tengah orang-orang kafirin. Tetapi al-mutamassik bis sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah di ayam sober nanti itu mengalami dua hurba sekaligus. Hurbatain. Mengalami yang namanya hurbatul Islam keterasingan Islam baina ahli milal di antara agama-agama yang lain. Agama-agama yang lainnya mendominasi al-Yahud, al-Nasara, al-Majus, semua agama-agama yang non-Muslim, yang non-Islam mendominasi kala itu. Semata-mata dia sebagai seorang Muslim sudah garib, sudah aneh. Di tengah-tengah mereka semua. Umat Islam yang KTP-nya Islam, yang mengaku sebagai Islam Muslim pada masa itu, merasakan asing yang luar biasa. Banyak di antara mereka yang sudah mulai menanggalkan keislamannya. Ditambah lagi hurbataniyah, keterasingan yang kedua, yaitu hurbatus sunnah, keterasingan sunnah bainal muslimin di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Dia muslim tapi asing di tengah-tengah kaum muslimin. Dia muslim, bukan orang kafir. Dia muslim. Kalau dia aneh di tengah-tengah umat-umat yang lainnya itu wajar. Itu wajar. Tapi yang ini ini luar biasa. Dia asing di tengah-tengah kaum muslimin dikarenakan dia muslim di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka orang ini akan nanti azakumullah orang yang saleh bainal fusaq orang yang saleh di tengah-tengah masyarakatnya yang umumnya fasik mukminun bainal kufar seorang yang mukmin seorang yang muslim di antara masyarakatnya yang kebanyakannya kufur muwahhidun bainal musyrikin. Dia sosok ahli tauhid di atas dia di tengah-tengah masyarakatnya yang terjatuh dalam berbagai macam perata kesyirikan. Sunni bainal mubtadi'ah. Dia seorang sunni di atas sunnah di antara di, di sekeliling orang-orang yang menyimpang dari sunnah dari kalangan sabul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga dia asing dalam semua sisi, semua hal. Semua hal. Terkait dengan akidahnya. Gharibun fi akidatihi. Asing terkait dengan akidah dia. Di tengah-tengah masyarakat yang rusak akidahnya. Gharibun fi ibadatihi. Asing dia dalam ibadah dia kepada Allah. Di tengah-tengah masyarakat yang rusak ibadahnya ada yang nggak mau ibadah, ada yang malas, malas beribadah, ada yang ibadah tapi menyimpang cara-cara ibadahnya. Gari pun fi muamalatih. Bahkan dia asing dalam perkara muamalahnya. pun fi akhlaqih. Asing dalam perkara akhlakiyahnya, asing dalam perkara adabnya, bahkan asing fi malbasihi. Pakaian dia, fi mangkahihi, cara pernikahan dia, fi masyrabihi, dalam minumannya dia, fi ma'kalihi, mat'amihi, makanan dia, dalam semua kehidupan dia asing. Di tengah-tengah masyarakat yang menyimpang dari sunnah bahkan menyimpang dari Islam. Sehingga perjuangannya itu berlipat-lipat ganda. Ujiannya itu berlipat-lipat ganda. Pengorbanannya berlipat-lipat ganda tidak hanya di antara kaum kufar, tapi juga di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah ahlu sunnati wal jamaah sendiri. Itu mengapa para kawasikum <clears throat> mereka mendapatkan pahala yang sedemikian besar. Ya, adanya berita pahala ini menunjukkan kepada kita kita dituntut untuk sabar menghadapi masa-masa semacam itu bukan kabur tapi sabar. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Diminta untuk terus termasuk ke sunnah. Melanjutkan perjuangan kita berpegang teguh dengan sunnah. Dianjurkan untuk selalu mengilmui sunnah dan mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat kita. diperintahkan untuk itu semua. Berarti ya harus bersabar. Berarti ya harus siap-siap diasingkan. Berarti ya harus siap-siap memiliki banyak musuh. Musuh dari luar, musuh dari dalam. Bukan mencari musuh, tapi sunnatullah pasti menghadapi banyak musuh. Dan pada akhirnya, akhirnya nanti para fikum yang selamat di dalam mengarungi ujian-ujian tersebut di atas adalah akarul qalil, orang yang sangat sedikit sekali, yang sangat minimal sekali. Rata-rata dan pada umumnya akan terpelanting dari sunnah, akan terjatuh dalam berbagai macam fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Sedikit sekali yang mampu tabah istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayatnya. Itu yang disebutkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Ketika Nabi kita Muhammad SAW memberitakan tentang munculnya berbagai macam fitnah di akhir zaman. Yang selamat dan mengatakan dalam sabdanya, "Badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا hendaklah kalian bergegas beramal berlomba-lomba beramal beramal saleh sebelum datang yang namanya fitnah fitnah seperti serpihan serpihan malam yang gelap pagi hari orang itu mukmin sore telah kafir sorenya mukmin paginya dia telah kafir dia menjual agamanya dari urusan dunia. Sedikit yang selamat. Banyak yang terpelanting. Banyak yang menjadi korban-korban fitnah. Cepat orang itu berubah. Cepat orang itu menyimpang. Pagi mukmin sore kafir, sore mukmin pagi telah kafir. Barakallahu fikum. Ini sebenarnya kalau tidak sesuatu yang pasti dihadapi tidak mungkin kita lari daripadanya. Maka semestinya barakallahu fikum tatkala kita membaca khabar berita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang semacam ini, kita justru semakin bersemangat, jangan semakin kendu, jangan semakin loyo semangatnya, jangan semakin takut, jangan semakin minder, jangan semakin kerdil, harus semakin punya semangat dan mencari eh, bimbingan-bimbingan yang berikutnya apa langkah kita supaya kita bisa istiqamah di atas sunnah? Barakallah. Itu yang harus saya sampaikan setelah menjelaskan riwayat ini Barakallah itu. Harus disampaikan Barakallah itu yang pertama fadilah fadilah faidah faidah mengamalkan sunnah termasuk sunnah Tujuannya supaya semakin menyemangati kita, menyupport kita untuk bertahan di atas sunnah. Dan yang kedua juga harus sampaikan barakallahu itu Apa makna orang itu dikatakan sahabat ala sunnah? Makna orang itu dikatakan tamasuk bis sunnah, istiqamah ala sunnah. Barakallahu itu. Dan bagaimana caranya dia bisa istiqomah di atas sunnah supaya bisa mengarungi ayam sabr hari-hari kesabaran dengan ketabahan dengan ketegaran terus istiqomah sampai akhir hayat mendapatkan pahala besar yang dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan poin yang pertama, Hmm. <clears throat> Perlu kita pahami barakallahu bahwasanya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW mengilmui, mengamalkan, berpegang teguh, istiqomah, tegar, sabat, tidak akhir tiap sunnah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi keutamaan yang sangat besar faedah yang sangat besar Dikarenakan yang kita pegangi ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang juga memiliki manzilah yang begitu besar, yang begitu tinggi, yang begitu mulia dalam Islam. Yang kita maukan dengan sunnah bukan sunnah lawan daripada wajib, tapi yang dimaukan dengan sunnah di sini adalah bimbingan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi yaitu agama Islam secara totalitas ini. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ahkam semuanya itu yang dimaukan dengan as-sunnah tarakallahu fikum. Nah, e, disebutkan oleh <clears throat> para ulama kita <clears throat> beberapa kalimat beberapa kalimat-kalimat yang cukup indah menggambarkan kepada kita tentang fadilah, faedah berpegang teguh dengan sunnah. Disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Bawabitul Ahadid karya Syekh Yahya Al-Maghribi. <clears throat> Ketika menjelaskan dan menggambarkan tentang keutamaan sunnah sekaligus orang-orang yang berpegang teguh dengannya <clears throat> beliau menyatakan as-sunnatu hiyal jannatul hasinatu liman tadarra'aha wa syir'atul ma'inatu liman tasharra'aha dir'uha safin wa billuha dhafin wa bayanuha wafin wa burhanuha syafin sunnah bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perisai junnah semacam perisai yang sangat kuat yang sangat menjaga orang-orang yang mengenakannya ini sunnah diumpamakan kayak sebuah perisai sebuah tameng yang sangat kuat menghalangi menjaga orang yang bertameng dengannya ketika antum mengamalkan sunnah berpegang teguh dengan sunnah Seakan-akan antum bertameng dengan tameng yang begitu kuat. Yang menghalangi antum dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Syahwat, syubhat. Antum hadapi dengan kuat. Dengan pertamengan sunnah tadi. <clears throat> Wa syir'atul ma'inah liman tasyarra'aha. Dan sunnah itu merupakan syir'ah, syariat. Bimbingan, manhaj yang sangat-sangat membantu bagi orang-orang yang menjadikannya sebagai syariat, sebagai sebagai pedoman. Dir'uha safin, Baju sunnah itu bersih. Diumpamakan kayak diraun kayak baju bersih. Safin, bersih. Wa dhilluha wafin. Naungan sunnah itu mencukupi. Bukan pendek, tapi menaungi banyak perkara sangat mencukupi. Penjelasan-penjelasan sunnah wafin lengkap. Wa syafin dan bukti-bukti sunnah sangat mengobati. Wahiyal kafilatu bil istiqamah wal kafiyatu fis salamah wassullamu ila darajatil maqamah wal wasilatu ila muwafati bi sunufil karamah Sunnah Rasul inilah jaminan keistiqomahan. Yang mengkafil, yang menjamin orang-orang yang tamasuk dengannya dengan keistiqomahan. Sunnah inilah yang mencukupi seseorang dalam keselamatan. Cukup untuk menyelamatkan Anda. Dan sunnah ini merupakan sulam kayak tangga menuju tingkatan-tingkatan kedudukan yang sangat tinggi. Sunnah ini merupakan wasilah, sarana, wasilah untuk melengkapi, menepati, meraih dengan sempurna beragam karomah-karomah yang ada. Itu semua dengan sunnah. Hafidhuha mahfud. Orang yang menjaga sunnah, dia akan dijaga oleh Allah Azza wa Wal-muqtadi biha ala sirati Orang yang menjadikan sunnah sebagai tuntunannya, sebagai kuduahnya. Berarti dia di atas siratul mustaqim. Wal-muhtadi bima'alimiha sa'irun ila mahallin na'imil muqim. Dan seseorang yang mengambil petunjuk dengan arahan-arahan sunnah dia adalah orang yang berjalan menuju ke tempat kenikmatan yang abadi. Surganya Allah Azza wa Jalla. Sebuah kalimat-kalimat yang begitu indah. Yang menggambarkan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itulah jaminan keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah yang sabat di atas sunnah yang mengamalkan sunnah, yang mencocoki sunnah, yang itibau sunnah, yang berjalan bersama dengan sunnah. Al-Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang berjudul Zambul Muwaswisin <clears throat> menjelaskan kepada kita tentang ittiba' sunnah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam faedah keutamaan yang kita raih dengannya kata Ibnu Qudamah rahimahullah wa fi sunnah barakatu muwafaqati syarh wa ridha Rabbi subhanahu wa ta'ala wa darajat وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم pada ittiba'us sunnah pada sikap kita, prinsip kita yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padanya ada barokah mencocoki syariat. mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala akan terangkat martabat derajatnya kita menenangkan jiwa menenteramkan hati membikin badan kita nyaman membikin hina para syaitan dan itu upaya untuk menempuh meniti siratul mustaqim Al Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam muqaddimah sahihnya Sahih Ibn Hibban ditartib oleh ibnu Bulban dengan judul Al-Ihsan fi Taqribi Sahih Ibn Hibban atau fi Tartib Sahih Ibn Hibban karya ibnu Bulban yang dicetak sekarang ini itu menggunakan tartib ibnu Bulban. Ha? Ketika itu merujuk kepada buku ibnu Hibban atau mengatakan qala ibnu Hibban kama fil ihsan karena tertibnya bukan karya beliau. Di mukaddimah sahihnya ini, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala menjelaskan lagi wa inna fi luzumi sunnatihi tamam salamah wa jumal karamah sungguh kata beliau berpegang teguh dengan sunnah Rasul menetapi sunnah Rasul di situ ada tamamus salamah keselamatan yang sempurna. Selamat dunia akhirat ya. Pak. Padanya terkumpul semua karomah. La tafa'u surujuha. Tidak akan pernah padam lentera-lentera sunnah itu. Wala tudhabu hujajuha. Tidak akan mungkin terkalahkan. Tidak akan mungkin terpatahkan hujah-hujah sunnah itu. Man lazimaha usim Barang siapa yang menetapi berpegang teguh dengan sunnah, dia akan maksum, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Waman khalafaha nadim. Barang siapa yang menyelisih sunnah, dia akan menyesal. Id hiya hisdul hasin. Sebab sunnah Rasul adalah benteng yang sangat kuat. Warukun rakin. Rukun. Rukun itu perkara sesuatu yang uh, sudut yang paling kuat Rukunur Rakil berarti sama dengan uh, eh, mana yang pertama tadi. Dia sebuah sesuatu yang sangat kuat yang apa bisa dilemahkan. Alladzi bana fadluhu yang sungguh telah jelas gamblang keutamaan-keutamaannya. Wa matuna habluhu dan sangat kokoh tali-tali sunnah itu. Man tamassaka bihi saja barang siapa yang tamassuk bi sunnah berpegang teguh dengan sunnah saja dia akan menguasai menjadi seorang tokoh sebagai seorang sayyid waman rama khilafahu bada dan siapa saja yang mencari menginginkan khilafu sunnah yang bertentangan dengan sunnah dia pasti akan bada ay halaka akan binasa dunia akhirat ini penggambaran-penggambaran dari para ulama una barakallahu fikum semuanya menjelaskan kepada kita tentang keutamaan keutamaan fadilah fadilah faedah faedah mengamalkan sunnah jaminan selamat dunia agama akhirat jaminan penjagaan dari Allah penjagaan duniawiyah kita agama kita akhirat kita jaminan semua karomah meraih kemuliaan dunia kemuliaan agama kemuliaan akhirat terjamin ini semuanya disebutkan oleh para ulama kita untuk menyemangati segenap umat Islam dan ahlus sunnah secara khusus jangan sampai kendor di dalam mengamalkan sunnah jangan sampai kendor dalam tamasuk sunnah terutama di ayam sabr di masa-masa kesabaran Adapun terkait dengan ayatnya wa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengamalkan sunnah sangat banyak globalnya seperti yang diutarakan oleh para ulama-ulama tadi. Barakallahu fikum. Para ulama kita banyak menulis kitab yang menjelaskan tentang makar atau sunnah, kedudukan sunnah dalam Islam, menjelaskan tentang masalah fadhail sunnah, keutamaan-keutamaan sunnah dan perkara perkara berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Di antara e, fadilah mengamalkan sunnah hadis yang kita bahas di awal semakin e, sunnah semakin diamalkan semakin besar keutamanya ketika sunnah diamalkan dipegangi di, dihidupkan di tempat-tempat yang asing sunnah padanya semakin besar pahalanya ketika dimunculkan, dihidupkan di era-era, di masa-masa keterasingan sunnah, maka semakin besar pula pahalanya mendapatkan seperti pahala 50 orang sahabat. Insya Allah cukup untuk mewakili sekian banyak keterangan-keterangan para ulama yang lain yang menjelaskan tentang uh, fadilah sunnah, faedah mengamalkan sunnah dan keutamaan untuk tamasuk sunnah. Barakallahu Di press pres waktunya nggak mungkin kan. Adapun yang kedua, yang perlu kita bahas para fikum adalah bagaimana kita dinyatakan sahabat ala sunnah. Apa ketentuan-ketentuannya? Orang itu dikatakan istiqomah di atas sunnah. Hada muhimun juga. Dikarenakan yang namanya istiqomah di atas sunnah, tamasuk sunnah, sahabat ala sunnah, itu bukan dari mulut bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata slogan. Lah, tapi semua itu ada pembuktian, ada konsekuensi, ada ketentuan-ketentuan barakallahu fikum. Saya bawakan secara global barakallahu fikum supaya tergambar kepada antum dan supaya tidak salah memahami makna isi qamah di atas sunnah. Di antara ketentuannya barakallahu fikum saya ambilkan dari risalah yang ini merupakan muhadarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah yang ditranskrip muhadarah dengan judul As-Sabatu 'ala Sunnah. Fotokopian ya, Pak. Enggak punya buku aslinya ini. Antum punya bukunya insyaallah ya? Hah? Orang sekarang mesti nyari PDF besar, eh, Sedang PDF ya, gitu ya. Tapi ya, Pak. Eh, terkait dengan asbab ala sunnah istiqamah di atas sunnah barakallahu fikum di sini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan diambil dari beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya ialah yang disebutkan di dalam surat Hud. Ayat yang ke-121. Ketika menjelaskan tentang keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir Yang artinya fastaqim hendaklah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam istiqamah istiqamalah engkau wahai Nabi kama umirta sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan diperintahkan kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu ini kaum mukminin wala tabghaw dan kalian jangan tuhian jangan melampaui batas innahu bima ta'maluna basir sesungguhnya Allah Maha mengetahui Maha melihat apa yang kamu amalkan dalam ayat ini, Rabbina ini ringkasan dari Uren dari uh, dari beliau Syekh Rabi bin Hadi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang beberapa ketentuan istiqomah. Yang pertama ialah pada lafaz fastaqim kama umirta. Hendalah engkau istiqamah wahai Rasul dan juga orang-orang yang mukminin yang bersama engkau hendaklah istiqamah seperti yang diperintahkan kepadamu. Istiqamah kama amarallahu ta'ala bihi rasulah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah itu bukan slogan, bukan pengakuan. Saya istiqamah insyaallah. Nek Nendung ora apa Kalau dia berdoa, mudah-mudahan istiqamah labat. Tapi kalau dia mengatakan saya istiqomah, hanya mengaku istiqomah. Tidak cukup. Ketentuan yang pertama ialah istiqomah Anda harus sesuai dengan perintah Allah Azza wa Sesuai dengan uh, Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya istiqomahnya dengan bimbingan syariat. Mafhum? Istiqomahnya dengan bimbingan syariat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perlu pembuktian dalam amaliyah akidahmu, ibadahmu, dakwahmu, akhlak adabmu, muamalah kamu, keseharian kamu sebagai buktinya. Seseorang mengatakan koma, isi koma, saya koma. Anakku namanya istiqomah. <laughs> Tapi ternyata akidahnya menyimpang. Akidahnya bukan akidah Islam, bukan akidah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, bukan akidah sunnah, bukan akidah salafiyah. Ada sufi, ada khurafi, yang ini syi'i, yang ini rafidhi, Ya, bukan namanya istiqomah Mas. Akidahmu nggak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. koma, isi koma. Ibadahnya kacau. Ibadah nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Akhlaknya nggak beres. Muamalahnya sembarangan. La maha kata istiqomah. Istiqomah harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang dimaukan dengan istiqomah ialah al istiqomah itu alal kitabi was sunnah koma di atas bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah mi'yarnya tolak ukurnya jelas bukan tolak ukur kebanyakan orang bukan tolak ukur apa kata orang tapi tolak ukurnya alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah Kita teruskan lagi insyaallah ba'dal maghrib nanti ala fumikum ta'lafikan 5 menit jadi diminta panitia dihentikan jam setengah 6 Ngoten nggih. Cukup terus. Terus lagi. Ayo. Ah, berarti dulu ini. Loh, pada kafe mana pada dia ini? Gimana? Berhenti apa gimana? Cukup sebentar ya. Cukup. Nah, apa tadi saya udah setengah enam kok ngomongnya tel. kita nah, teruskan sedikit. kita teruskan lagi insyaallah ya, kawan. terima hari gitu ya. Labas. Insyaallah meneruskan sedikit kemudian menjelaskan uh, yang terakhir bagaimana cara kita isi Insyaallah. insya cukup. sementara cukup walhamdulillahirobbilalamin